Selalu memakai peniadaan-peniadaan. Bukan disifat dengan sifat-sifat, tapi justru diterangkan dengan tidak berbunyi, tidak berbunyi, tidak berbunyi, tidak berbunyi. Dengan sifat-sifat kalbiyah, seluruh. Laisa dikata laisa dikata laisa dikata Wa amal isbat wa Ada pun penetapan sifat sedikit sekali pada mereka. Sangat sedikitnya pada mereka karena mereka intinya menolak sifat Allah wa Wa huwa mendapatkan sifat-sifat hanya masalah elit, kadu, hayu, maha hidup, maha kuasa, maha berani, kuasa mulai di mencukur lagi dan dalam tangan kita di sunnah. Sedangkan kenafian-kenafian yang mereka ucapkan kebanyakan bukan bersumber dari Tuhan dan Sunnah tidak menyampaikan penafian yang seperti penafian Quran. Lada kudu rusinya kedua dan naun. Tidak dikenai rasakan tubuh, tidak dikenai hidung. Tidak begitu. Tetapi dengan pertanyaan kemarin, kita contohkan. Bukan bayangan, bukan darah, bukan ini, bukan itu. Dari satu sisi, naam. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tetapi kita lihat Kelancaran mereka mengucapkan penafian-penafian tanpa dalil dari Quran. Wala al-surut al-aqliyah alati talaka ghairuhum min silah as tidak pula mereka menjalani jalan-jalan akal seperti kelompok sesat lainnya dari kalangan kita sifat orang-orang yang mendapatkan sifat فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ابن عباس berarti penafian-penafian mereka bukan penafian yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah tetapi penafian-penafian mereka hanya dari apa yang istilah mereka perasaan mereka dari apapun itu tidak dari Allah tidak pula dari kitab Rasul ada pun Al-Quran mengajarkan dengan gampang, dengan mudah. Laisa kalifihi syai' wa huwa samiul Allah tidak serupa dengan apapun. Lagi pula maha mendengar lagi maha. Dinafikan dengan kalimat global, simple, tapi menafikan seluruh yang mereka nafikan. Seluruh yang mereka nafikan bahwa Allah berdarah, bukan bayangan, bukan ini, bukan rumput, bukan pohon, bukan segala macam, bukan kecapean mereka mencapai seperti ini. Padahal dengan mengucapkan satu kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' selesai. Terwakili seluruhnya bahwa Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Terkena semua kan yang tadi. Berarti mereka ahlul walal memang ingin untuk melahirkan mereka Ini mereka maunya mereka merepotkan diri mereka sendiri. Padahal kalau mereka mau tunduk dengan apa yang dikatakan dengan Quran lebih dekat, lebih simpel, lebih kata Tidak serupa dengan sesuatu apa-apa. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي ففهم أن المراد انفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال Ketika Allah nafikan laisa kamitslihi syai', apa kelanjutannya? Kelanjutannya wa huwa samiul basir dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Islam. Setelah dinafikan secara umum tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, kemudian ditetapkan sifat khusus yaitu Allah mendengar, Allah melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Fa maka dalam penetapan ini terkandung apa maksud penafian tadi. Terkandung apa maksud penafian tadi. Allah tidak akan mendengar sesuatu apapun, tetapi Allah mau mendengar. Artinya Allah maha mendengar, tidak seperti mereka mereka yang memiliki pendengaran lemah. Allah maha melihat, tidak seperti makhluk-makhluk yang memperlihatkan mereka lemah, terbatas, فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apa-apa yang Allah sifatkan dirinya dengan wa waqafahu bihi rusul dan yang disifatkan oleh para rasul rasul laisa kamitslihi syai' fi sifatih tidak serupa dengan satu apapun dalam sifatnya tidak serupa dengan sesuatu apapun fi asma'i dalam nama-namanya wala fi af'ali dan tidak serupa dengan sesuatu apapun dalam af'alihi perbuatan-perbuatan. <clears throat> Mimma qala bihi min sifatih dari apa-apa yang mengkabarkan dengannya dari sifat-sifat. Walau sifatun -sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama-nama, memiliki perbuatan-perbuatan, tetapi dengan kaidah tadi laisa kamitslihi syai', kita terima semua sifat-sifat itu dengan keterangan tidak sama dengan makhluk. Kita terima nama-nama Allah yang Allah kenal ke dalam Al-Quran dengan keterangan dan nama-namanya tidak sama dengan nama-nama makhluk dan af'aluhu perbuatan-perbuatan Allah yang Allah terangkan dalam Quran atau diterangkan oleh Rasul dalam hadis kita terima pula bahwa itu af'alullah itu perbuatan-perbuatan Allah tetapi dengan keterangan tidak sama dengan makhluknya kalau Allah turun ke langit dunia turun itu perbuatan tetapi kita yakin turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk demikian pula af'alullah yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan af'al Allah Subhanahu wa taala fa'al lima dan Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang dikehendakinya tetapi tetap tadi ini walaysa kadli syai tidak serupa dengan sifat Allah sehingga tidak menolak sifat-sifat yang Allah terangkan dalam Quran tidak menolak sifat-sifat yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih tidak menolak afal perbuatan-perbuatan Allah yang Allah terangkan sendiri dalam Quran dan tidak menolak pula perbuatan-perbuatan Allah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Kitab. Demikian pula tidak menolak nama, tidak menolak sifat, tidak menolak afal yang Allah dan Rasulnya menerangkan. Hanya saja setelah kita terima, kita katakan lain tidak akan dilihi. Tidak serupa dengan Allah SWT. Sehingga walaupun ada istilah turun pada makhluk, si turun dari tangga, si turun dari rumahnya, atau si turun dari kendaraannya. Tetapi ketika kita berbicara tentang Allah, Allah turun kepada dunia, jangan digambarkan seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Berarti kalimat laisa kamitslihi syai' adalah seluruh kalimat jami'ah yang sangat lengkap maknanya sangat luas dan menjadi kaya dalam masalah asma dan sifat. Lagi pula, Allah memiliki sifat-sifat yang lain yang tidak diterangkan dalam Quran, yang tidak diterangkan dalam Sunnah. Sehingga kita tidak tahu karena tidak diterangkan. Dan ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak terbatas. Apa yang kita ketahui sebatas apa yang diberitahukan oleh Yang kita tahu sebatas apa yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan sendiri dalam ilmu. Ada yang tidak diberitahu, tidak diberitahu kepada makhluknya. Sebagaimana dalam hadis yang hasan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu berdoa di dalam doa al-karam. Doa ketika kesusahan. Allahumma إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استكثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور قدري ونور قدري وجلال حزني وذهاب همي وغمي هذا رسول الله Ini as'aluka bi kulli ismin huwa. Ya Allah, aku meminta kepadamu bi kulli ismin huwa. Dengan seluruh nama-nama yang merupakan nama milik. Samaita tadi nafsa. Yang engkau namakan dirimu sendiri dengan. Au anzaltahu fi dzalik atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau kenalkan dalam kitabmu. Al-Quran. Au alamtahu ahadan min khalqik atau nama-nama yang engkau kenalkan nama-nama itu pada makhluk-makhlukmu yang kau kenalkan pada seseorang dari hamba-hamba siapa itu? Rasul, para Rasul, atau nama-nama yang kau ajarkan pada Rasul. Al-Sakar dari Bilal bin atau nama-nama yang kau simpan sendiri dalam ilmu waibmu. Ini menjadi Awit kasar tadi fi'il ghaibika. Atau ilmu yang kau simpan sendiri pada ilmu ghaibmu. Nama-nama yang kau simpan sendiri. Berarti aku meminta kepadamu ya Allah dengan nama-nama. Dengan nama-namamu yang kau ajarkan, yang kau beritahukan, yang kau turunkan dalam Quran, yang kau ajarkan pada nabi-nabi, dan juga nama-nama kau yang kau sendiri pada ilmumu, yang kau simpan sendiri dalam ilmu gaibmu yang tidak diberitahukan pada siapapun. Berarti ada atau enggak ada? Ada. Ada nama-nama yang tidak diajarkan. Awil takdar tadi fi'il min ghairi Setelah memanggil seluruh nama termasuk nama yang tidak diberitahukan kita mengatakan ya Allah aku meminta dengan nama-nama itu yang kau sembunyikan sendiri atau yang kau simpan sendiri dalam ilmu aku meminta dengan nama-nama itu agar kau jadikan Al-Quran sebagai rabi qalbi sebagai penerang hati wa nur sebagai cahaya dadaku wa jala huzni sebagai sesuatu yang menghilangkan kesedihanku wa zahaba hammi dan menyebabkan hilangnya kegelisahanku hammi wa ghammi kegelisahan ketakutan kekhawatiran sembuh dengan Allah meminta agar menjadikan Al-Quran sebagai penyidik nabi memberikan cahaya memberikan sesuatu penteraman, ketenangan menghilangkan rasa sedih, menghilangkan kebingungan, menghilangkan undang gulana dan terus wa sayasin tanbi ala fasad tariqatihi tusifat insyaallah dan nanti akan dibahas akan disinggung tentang rusaknya cara mereka cara ahli bid'ah dalam menetapkan nama-nama dan sifat خلاص وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النبي المذموم فإن الله تعالى قال بل مبادئ أتمنى المؤلف رحمه الله ولا شيء يعجزه اعتقد kita masuk? Yang tadi disinggung tentang orang-orang الله bersifat Allah salafiyah dengan sulu Allah bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Apakah mualif termasuk mengatakan wala ya'tizu wala syai'a ya'tizu dan Allah tidak dikenai kelemahan atau tidak bisa menjadikannya lemah kalah dengan apapun. Apakah termasuk suluh yang saya tidak. Ini justru diajarkan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh musannif wala syai'a yu'jizuhu terkandung dalam Al-Qur'an di dalam surah Fatir ayat 40. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fi samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu" Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dikalahkan, dilemahkan dengan sesuatu apapun. Apakah yang di langit maupun yang di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu lagi Maha kuat. Jadi setelah menyatakan wala yuhidhu bahwasanya tidak ada yang menjadikannya lemah itu untuk menerangkan kesempurnaan sifat kudrah untuk menerangkan kesempurnaan sifat kudrah qudrah. Alhamdulillah. قال فنزل سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاع العجز diterangkan di dalam ayat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan Allah la yu'jizuhu syai Allah tidak bisa dilemahkan dengan sesuatu apapun nggak bisa dikalahkan kemudian Allah sebutkan di akhirnya sifat isbat sifat penetapan yaitu sifat ilmu dan sifat kudrah aliman qadira ini ala dalil sifat al-adl dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilemahkan karena Allah Maha Kuasa karena Allah Subhanahu wa taala qadir wa huwa sifatul ilm wal qudrah yang merupakan kebalikan sifat lemah adalah sifat ilm dan sifat kudrah sifat ilmu dan sifat kekuasaan kemampuan. Fa inna al-'azza innama yanda imma min al-dha'fi 'an al-qiyam ma yuridu fail wa imma min 'adam 'ilmi bi Karena yang namanya lemah itu bisa karena dua sebab. Bisa jadi sebab kelemahan dia adalah dia tidak punya ilmunya, enggak mengetahui masalahnya, atau tahu tapi tidak bisa, tidak punya kudrah, tidak punya kemampuan. Maka Allah terangkan, Innahu kana aliman hadira. Sesungguhnya Allah maha berilmu, maha tahu, dan maha hadir maha kuasa, maha bisa. Sehingga layak yu'jizuhu. Layak yu'jizuhu syai. Tidak akan ada yang bisa melakukan Allah Taala. Enggak akan ada yang bisa menjadikan Allah tidak mampu. Tidak. Karena ilmu, Allah maha berilmu. kemampuan juga Allah maha kuat maha bisa la ya'zubu anhu mithqala dharra enggak ada yang terlewat dari Allah sedikit gambar wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu maha kuasa wa qad alima bi badani al-uqub wal qadar kama qudratihi wa 'ilmihi dan sudah diketahui tentang keilmuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di badanil diketahui oleh akal-akal sehat secara asyik, secara kepastian dan diketahui pula secara fitrah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha sempurna kekuasaannya dan maha sempurna pula keilmuannya. Tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah sedikit pun dan tidak akan ada yang bisa melemahkan Allah sedikit. Fastafa al-adil maka kelemahan tadi tidak mungkin bagi Allah. La yu'jizuhu syai' wala syai'a yu'jizuhu. Gak akan ada yang bisa melemahkan Allah SWT. Lima bainahu wa bainal qudrah min an-nawm min at-tawad wa li'anna al-'adil la yaqlu an yakuna ilaha Dan karena antara kelemahan dan kekuasaan bertentangan, tabat, berlawanan. Maka kalau Allah Maha Kuasa tidak mungkin lemah. Lianna al-ajiz la yastati yakuna ilahan dan yang lemah tidak mungkin akan menjadi ilah. Subhanahu wa ta'ala, hatinya Allah dan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dzalika 'udwan lil-jara' Maha tinggi Allah, maha tinggi Allah untuk dikatakan lemah. Setinggi-tingginya sebesar-besarnya. Wala ilaha Dalam matanya dilanjutkan, wala ilaha ghair. Dan tidak ada ilah kecuali dia. Dikatakan dalam sarahnya, wa kalimatut tauhid. Hadhihi kalimatut tauhid. La ilaha ghair. Itu semakna dengan la ilaha illallah kalimat tauhid yang mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Wa qala rahimahullah alladzi da'a ilaiha ar-rusul kulluhum tauhid inilah yang diajak kepada oleh seluruh para rasul kama taqaddama dzikra sebagaimana pernah saya katakan bahwa setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan la ilaha bahwasanya tidak ada yang pernah diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadu tauhid di hadis kali sampai ibadu nabi wal ibad al muqtabal al khatam dan bahwasanya menetapkan tauhid dengan kalimat seperti ini bi'tibari nabi wal ibad dengan penjabaran penafian dan pengisbatan dari satu sisi dinafikan di sisi lain ditetapkan ini mengandung makna al-qasr Kita katakan tadi disebutkan bahwa ada satu kelompok yang mensifatnya Allah tidak salbiah semua. Allah tidak begitu, Allah tidak begitu, Allah tidak begitu. Yang kelompok lagi menyatakan penetapan tapi tidak dengan salbiah. Tetapi Allah SWT menetapkan secara rinci, secara tegas yang merupakan sifat-sifat dia, sifat-sifat dia seperti Allah Maha lagi maha melihat, lagi maha penguasa. Nah, dan kemudian diucapkan secara global, tidak rinci sifat-sifat yang dia. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Sehingga tidak perlu rincian sudah terkandung dalam Demikian pula dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dinafikan kesamaan dengan Allah dalam Allah maka Allah katakan la ilah. Tidak ada ilah ilah, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki uluhiyah. Itu mana? Dinafikan dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini bahwasanya tidak ada satu pun yang memiliki uluhiyah. La ilah, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Dulul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajnain. Allah lah yang memiliki uluhiyah, sifat keilahan, berhak untuk diibadahi atas seluruh makhluk-makhluk. Nabi wal Disebutkan dua-dua. Apa faedahnya? Setelah Nabi dan Islam dinafikan kemudian disebutkan ini adalah yubidul hasr memberikan faedah pengkhususan tidak ada bagi yang lain hanya khusus bagi Allah Subhanahu taala Uluhiyah adalah sifat yang khusus bagi Allah Tidak dimiliki oleh makhluk manapun Oleh benda apapun Oleh siapapun Kecuali hanya dimiliki oleh Allah Wahdah La syarika lah. Bagi Allah sendiri La syarika La syarika La syarika Kalau kita nak Allah Yuri al-bahawa Al-qadil Fa'inan ibadah Al-Mujarrah Katya Al-Mujarrah Al-Mujarrah Karena kalau penetapan saja masih ada kemungkinan-kemungkinan. Masih ada yang timbal. Masih ada kemungkinan-kemungkinan kalimat selanjutnya. Seperti kalau penetapan saja berarti bahasanya Allah adalah ilah. Hanya penetapan. Bisa dikatakan Allah adalah ilah dan bulan juga ilah, bulan juga ilah bisa. Tetapi kalau kemunafikan itu tidak ada ilah kecuali Allah, maka sudah terkhususkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita saja Allahu huwal ilah, Allah itulah ilah, maka ada samal bisa jadi ada istimal, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain juga ilah. Walihada Allah Ta'ala alam oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala alam ketika Allah berfirman wa ilahukum ilahun wahid titik ini isbat saja lah wa ilahukum ilahun wahid Tuhan kalian itu satu sesembahan kalian itu satu isbat atau nabi itu menetapkan bahwa Rob kalian, ilah kalian, keteman kalian satu. Kata mualif, eh, kata pencara, bisa juga kita katakan itu Tuhan kalian satu, Tuhan mereka satu lagi, Tuhan yang lain satu lagi. Oleh karena itu ketika Allah menyatakan wa ilahukum ilahun wahid, ada kelanjutannya. La ilaha illallah. Itu kelanjutan ayat. Setelah Allah katakan dan ilah kalian ilah yang satu, dan bahwasanya tidak ada ilah lain kecuali Allah ditetapkan dengan kalimat tauhid setelahnya wa ilahukum ilahun wahid apa kelanjutannya la ilaha illa huwa rahmanur rahim dan sesungguhnya tidak ada ilah kecuali dia yang maha rahman Qad yaqtur bi badi ahadin khafirun syaitan Bisa jadi ada bisikan-bisikan di kepala dari bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Hab anna ilahana wahid. Hai, kalau ilah kita satu, Fali Zairina wahid. Dan selain kita juga punya satu. Berarti berapa? Ini syaitan. Ketika dikatakan wa ilahukum ilahun wahid, baik kita terima ilahuna wahid. Tuhan kami satu. Nah, Tuhan mereka berapa? Satu. Tuhan mereka lagi yang lainnya. Allah ta'ala. Maka Allah katakan sebelum bisikan syaitan itu masuk ke telinga kita, Allah sudah menjawabnya setelah menyatakan ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahman dan tidak ada ilah kecuali dia ar-Rahman ar-Rahim. Wa qad yaqala sahibul muntaqab على النبيين تقدير الخبر في لا إله إلا الله ada kritikan dari Sahih Mustaqab atas para ahli nahu yang menakdirkan takdir yang makhluk di dalam kata la ilaha illallah. Apa takdirnya? Qalu mereka berkata la ilaha fil wujudi illallah. La ilaha illallah katanya la ilaha fil wujudi. ini mahdud. Ya. takdiru fil wujud. La ilaha fil wujud illallah. Tidak ada ilah dalam wujud ini kecuali Allah swt wa ya kudu dari dzalika nafyan min ilah. Berarti itu penapi, penafian peniadaan terhadap keberadaan ilah kecuali hanya pada Allah ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود dan tentu saja penafian mahiyah itu lebih luas maknanya daripada penafian wujud. Ini istilah mereka. Istilah mereka ada penafian mahiyah, ada penafian wujud. Penafian wujud itu tidak ada dalam alam nyata. Kalau pengambilan lahiyah, pokoknya nggak ada. Di alam nyata ataupun di alam khayal. Kaum mau dan kau filsafat itu menganggap bahwa sesuatu yang ada itu bisa di alam nyata, bisa di alam saya. Ada istilah fitri ini, ada istilah fitri ini. Tapi diberi kalau begitu, kalau menurut Islam mereka seperti itu, berarti mana yang lebih luas? Penafian wujud atau penafian mahiyah? Penafian mahiyah itu pokoknya tidak ada dimanapun. Tapi kalau penafian wujud tidak ada di alam nyata. Kata mereka kalau mengatakan tidak ada di alam nyata, berarti di alam yang tidak nyata aja. Perhatikan. Berarti kalau begitu takdirnya ahli nahu tadi disalahkan kan? Takdirnya ahli nahu La ilaha illallah, la ilaha fil wujudi illallah. Tidak ada di alam nyata kecuali Allah SWT. Tidak ada di alam nyata ini ilah. Kata mereka, itu sempit. Berarti kalau di alam nyata tidak ada, jangan-jangan ada di alam tidak nyata. Padahal kalau tidak di alam nyata, maka itu tidak bisa disebut sesuatu apapun. La syai'a. Dan dalilnya dalam Al-Quran. Allah SWT menyatakan, وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ syai'a Aku telah menciptakan kamu walam satu syai'an. Padahal tadinya lam satu syai'an belum menjadi sesuatu apapun. Berarti sesuatu yang tidak di alam nyata itu lantai. Nah syai tidak dianggap sama sekali dan tidak dianggap keberadaannya. Sehingga apakah ditakdirkan bil wujud ataupun tidak ditakdirkan bil wujud sama saja maknanya. Jangan dengarkan dongengnya mereka para alul kalam yang membuat ruwet. Kalau Allah Rasulullah dikatakan oleh beliau, "Qad yaqturu tiba. Kadang-kadang terpikir juga ini kalimat-kalimat dari syaitan yang membuat kacau, membuat bingung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat yang sangat pasti, sangat tegas maknanya, sangat mudah dipaham. La ilaha illallah. Tidak ada ilah dinafikan mahiyah seluruhnya yang namanya uluhiyah ketuhanan tidak ada kecuali pada Allah Subhanahu wa taala sehingga apakah ditafsirkan di wujud ataupun tidak ditafsirkan di wujud maknanya sama bahwasanya tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala wa ajaba Abdullah Muhammad bin Abdul Fadl al-Mursi fi ghayr al-Quran faqala hadha kalam la ya'rafu fi lisan al-Arab fa idza lillahi fi mawdi mubtada al qawl di barang dijawab oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abi Fadl bahwasanya apa yang digambarkan tadi kritikan terhadap ahli nahu tadi sesungguhnya kata beliau tidak seperti seperti karena kita tidak menerima ucapan mereka para ahli kalam adanya alam wujud, adanya alam tidak wujud, alam nyata, alam tidak nyata, alam alam zihin, yaitu alam pikiran dan alam nyata. Ini mereka kalau kita hanya berbicara tentang apa yang nyata, yang ada, ada pun yang tidak nyata, tidak. Iya kan? Kalau kamu menghayalkan, saya punya ini, menghayalkan punya ini, punya ini segala macam. Kalau ditanya ada apa nggak ada? Apa jawabannya? Ya nggak ada. Lo ada di alam khayal itu istilah kamu, istilah bikin ruang. Ada di alam khayal, tapi di alam nyata tidak ada. Kita bicara di alam nyata. Ya sudah selesai. Dengan dalil ayat tadi yang disebutkan waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ini ringkasnya jawaban beliau. Sampai di halaman 89. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله لأن غير تعرف إعراب الاسم الواقع بعد إلا dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Di antara lain, karena dari itu diarabkan seperti orangnya isim yang terjadi setelah ini di Arab. Fayakul takdir lil khabar lima wahidan. Maka takdirnya pada khabar tadi sama. Falihada ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا maka aku jawabnya di tempat hadis Wallahu ta'ala a'lam Masa berikutnya pagi ini bila bila Baik, kita lanjutkan insyaAllah Kita akan datang ke jelas tentang Qadim bila bila Daimun bila bila Subhanallah wa